Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Eh, buya yang kami muliakan, kami hormati dan sangat kami banggakan. Ada yang ingin saya tanyakan dalam masalah eh, salam ini itu bagaimana ketika seorang mukmin eh, pergi dari rumahnya menuju ke tempat pengajian contohnya dia sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di tengah perjalanan beliau itu kecelakaan sampai meninggal. Ini bagaimana kaitannya antara eh, seorang mukmin itu dengan padahal dia sudah melakukan eh, ucapan atau melaksanakan eh, apa yang diperintahkan oleh Allah Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hamba sudah berdoa memohon keselamatan dari Allah memenuhi doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari doa safarnya Allah kemudian mengadu kepada Allah tawakal kepada Allah akan tapi di dalam perjalanannya kok masih kecelakaan Apakah itu doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ada doa ada kaidah di dalam berdoa dan kaidah di dalam memohon Ketahuilah kalau doa kita sudah memenuhi syarat dalam berdoa. Sudah Allah janjikan, "Ut'uni astajib lakum." Yang memohon kepadaku akan aku beri. Itu janji dari Allah. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kalau betul di dalam berdoa kita memenuhi syarat berdoa. Karena kita butuh dan punya keyakinan hanya Allah lah yang akan berikan pengampunan. Sehingga kita mengadakan tangan ngadu kepada Allah dan ini doa. Dan ya, kali kalau sudah kita benar, astajib lakum, Allah pasti akan menjawab. Allah akan mengkabul. Kemudian yang kedua, karena Allah sudah berjanji, maka hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah kalau Allah akan selalu mengkabul. Bahkan di dalam berdoa hendaknya kita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi hendaknya di dalam kita mohon kepada Allah antum muqinuna bil ijabati hendaknya ada keyakinan di hati kita bahwasanya Allah akan mengkabul sehingga komunikasi kita dengan Allah itu sambung aku minta Allah kasih aku memohon Allah beri kemudian yang ketiga adalah prasangka baik kepada Allah kalau Allah mengkabul doa kita ingat Allah akan memberikan apa yang kita mohon Allah akan mengabul permohonan kita sesuai dengan apa yang Allah ketahui yang paling bermanfaat untuk kita. Kadang kita ini adalah kurang cerdas di dalam memohon dan meminta. Tapi ingat, kalau permohonan kita benar akan Allah kasih. Sehingga yang Allah kasih bisa lebih daripada yang kita minta. Maka jangan sekali-kali di saat kita memohon lalu berkata tidak dikabul doaku oleh Allah. Ini adalah kesalahan orang berdoa. Biarpun secara lahir terlihat tidak dikabul oleh Allah. Inna Allah yastajibu du'a abdi malam ya'jal. Allah itu akan mengkabul doa hambanya asalkan orang itu gak buru-buru lah ini. Gimana seorang hamba buru-buru dalam berdoa? buru-buru mengatakan begini loh kok saya berdoa sudah dua tahun sudah duha kok tetap melarat sih nah ini buru-buru dalam berdoa ini adalah kelemahan dalam berdoa jangan sampai kita berdoa lalu berkata kok doa saya belum dikabul ini kelemahan dalam berdoa jangan ada yang berdoa ya Allah kenapa kok belum kau kabul ini kesalahan sudah prasangka buruk kepada Allah sehingga tanda doa tidak dikabul itu adalah sederhana sebelum kita tahu hakikat kabul dan tidak kabul. Tanda doa tidak dikabul itu kalau seorang hamba buru-buru, ya'jal, tiba-tiba berkata, oh, saya sudah begini kok belum dikabul doa saya, itu tanda doa tidak dikabul oleh Allah, sudah selesai. Kemudian lihat pengkabulan doa itu kadang tidak seperti yang kita minta, kita minta merah dikasih hijau oleh Allah. Sering kisah yang selalu kami ulang-ulang tentang Salah satu wanita solehah yang kerjaannya hanya memohon, dia termasuk kekasih Allah, tidak ada maksiat, dekat kepada Allah. Seorang wanita yang bernama Hanna. Seorang wanita Hanna. Hanna itu adalah wanita soleha yang selalu beribadah, beribadah, beribadah. Kemudian diberi oleh Allah kandungan hamil. Istrinya Imron. Imratu Imran istrinya Imran dalam Al-Quran disebutkan sehingga di saat ada kandungan di dalam hatinya dia minta kepada Allah agar an yang dikandungnya ini keluar anak laki-laki dan ia berikan kepada Allah ini: nadartu fi batni aku bernadar apa yang ada di dalam perutku ini ya Allah kalau keluar aku bebaskan dari segala kepentingan-kepentingan hanya aku berikan kepadamu aku serahkan untuk tempat ibadah Dan layaknya orang yang bisa beribadah terus di tempat ibadah adalah seorang laki-laki yang secara pribadi dia aman, tidak ada kekok, tidak ada darah headnya. Minta seorang anak laki-laki Sayyidah Hanna ini. Nah ini adalah seorang wanita soleha. Doanya dikabul oleh Allah. Setelah melahirkan keluarlah seorang wanita yang bernama Siti Maryam. ini wadatuhu untha keluar perempuan ya Allah dan seorang laki-laki tidak perempuan aku minta laki-laki tapi kau beri perempuan ya Allah coba secara lahir adalah ini tidak sesuai dengan keinginan akan tapi ketahuilah Sayyidah Maryam itu biarpun dia seorang perempuan ternyata lihat kualitasnya seperti kualitas seorang laki-laki bahkan kalah kaum laki-laki Allah berikan keramat yang luar biasa besar ternyata menjadi ahli ibadah yang dahsyat. Beribadah di tempat beribadah yang disiapkan oleh Sayyidina Zakaria. Beribadah di tempat tersebut. Dan Sayyidina Zakaria seorang nabi saja terheran-heran dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Keistimewaan pertama adalah dia lebih khusus ibadahnya dari kaum laki-laki. Kemudian ternyata kebutuhannya Allah penuhi sehingga di saat musim dingin Allah beri makanan musim panas, di saat musim panas diberi oleh Allah buah-buahan musim dingin. Sampai Sayyidina Zakaria berkata, Annalakihada. lagi hada. Dari mana kau dapat ini semua? Disebutkan dalam Al-Quran. Dan beliau biarpun seorang wanita diberi oleh Allah keberkahan. Sampai Sayyidina Zakaria di saat memohon kepada Allah, ternyata di tempat. Guna, di tempat inilah memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah seorang anak. Dalam ayat selanjutnya. Dan kemudian setelah itu apa? Allah pun menyeru kau. Allah melalui malaikatnya Allah menyeru kepada Sayyidina Sayyidatuna Maryam kepada Siti Maryam dengan seruan dari jajar dengan kaum lagi warka'i teruskan kau bisa menjadi ahli rukuk wahai Maryam ma'arraki'in sejajar dengan kaum pria yang melakukan ibadah tidak akan beda kau dengan kaum laki-laki tidak sampai di situ lihat doanya Siti Hana itu memanjang ternyata setelah itu Sayyidatuna Maryam oleh Allah di, diberi di dalam perutnya kandungan tanpa seorang bapak ini luar biasa dahsyat lagi tidak dijamah oleh seorang pria pun Sayyidatuna Maryam ternyata saya tidak Maryam melahirkan seorang anak laki-laki dan anak laki-laki ini sesuai dengan doa neneknya Sayyidah Hanna Sayyidina Isa alaihissalam dan kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam tidak hanya sampai di situ disebut-sebut oleh umat Nabi Muhammad karena Sayyidina Isa nanti akan kembali nanti di akhir zaman keluar dan dia adalah salah satu nabi yang dikabul oleh Allah untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW kemuliaan yang luar biasa ini artinya apa? Kita itu sering berdoa itu doanya orang yang memang kurang punya wawasan dalam berdoa. Sehingga kita sering doa, ya Allah rizki saya, rizki saya, rizki saya, rizki saya. Tidak pernah berdoa, ya Allah jantungku, jantungku gimana ya Allah. Jantung. Harganya jantung berapa kira-kira? Maka yakinlah kepada Allah kalau kita berdoa dengan satu doa Allah sudah kabul. Hanya mungkin tidak diberikan bentuk yang kita minta. Sebab ada sesuatu yang lebih lagi. Yang jelas punya prasangka baik. Allah bakal kasih kita selama ini mungkin ya Allah berikan kepada anakku anak kebaikan ya Allah mungkin doa-doa kita telah diganti oleh Allah dengan kesehatan anak kita prasangka baik kepada Allah subhanallah jangan prasangka buruk kepada Allah berdoa keselamatan di tengah jalan apakah setiap orang yang tabrakan itu tidak selamat itu kan hanya urusan dunia ternyata Allah berikan keselamatan di akhirat kepada orang tersebut lebih dahsyat lagi dia ketabrak dia padahal sudah doa kenceng nang doanya masya Allah izin orang tuanya doa doa pergi ke tempat yang baik tak tanya di tengah jalan dia tabrakan. Secara lahir adalah dia kena bencana. Allah minta keselamatan pada Allah ternyata diberi oleh Allah bencana. Tidak Allah tidak kemarin sudah sebutkan Allah kalau memberikan sesuatu yang yang tidak baik ternyata untuk yang lebih baik. Dan ahli surga itu yang menjadikan pembatas hanya kematian. Mungkin orang tersebut ahli surga. Dia minta keamanan, diberi oleh Allah keamanan tapi bukan di dunia, akan tapi diberikan nanti di alam barzah. Meninggal dunia nyaman, tentrem. Memang di luar kelihatannya dia bersimbah darah, tapi pada hakikatnya dia adalah sudah mendapatkan kemuliaan. Nah, ini kan pembicaranya ahli iman. Seolah-olah tidak dikabul, masih doa kok selamat. Kok gak selamat? Eh kata Allah akan menyelamatkan orang tersebut nanti di akhirat. Tidak akan diseksa di alam barzah. Ini kan dunia. Sebetulnya tidak beda dengan orang yang setiap hari doa, Ya Allah berikan kepadaku kesehatan. Kok masih pusing saya itu? Setiap hari selamatan, Ya Allah berikan kesehatan, sehat, sehatan, sehatan, sehatan. Minta kesehatan, Ya Allah. Kesehatan, kesehatan, kesehatan. Sehari seribu kali, Ya Allah berikan kesehatan. Lalu ternyata masih sakit. Apakah itu artinya tidak ada kabul doa kita oleh Allah? Oh, tidak. Sebab apa? Yang Allah berikan itu bisa saja lebih gede daripada yang kita minta. Sebab kenikmatan kan bukan urusan kesehatan. Ada kenikmatan hakiki nanti setelah kehidupan di dunia. Bisa saja doa kita ini adalah untuk anak-anak kita. Kita selama ini hanya minta toko gede, toko gede, toko gede, toko gede. Ternyata tokonya nggak digede. Karena Allah lebih tahu, ini hamba kok benar-benar bodoh. Selalu minta urusan toko gede. Nggak tahu bahasanya harga jantung anaknya itu mahal. Sehingga oleh Allah dialihkan ke jantung anaknya. Atau demam yang seharusnya yang yang yang akan menimpa anaknya diganti oleh Allah dengan kesehatan sementara yang lain anaknya kena demam darah dan sebagainya dia selamat eh, begitulah khusnudan kita kepada Allah semua doa yang kita panjatkan asalkan memenuhi syarat syaratnya berdoa dengan harta dengan dengan pakaian yang bersih pakaian yang halal baju ah, dengan makanan yang halal maka dengan minuman yang halal maka permohonan kita betul-betul ngadu ah, butuh kepada Allah pasti Allah akan beri itu janji astajib lakum jawaban udhuni astajib lakum cuman harus tahu kita tidak semua permohonan kita diberi oleh Allah sesuai dengan yang kita permohonkan. Kadang diberi oleh Allah lebih dari itu. Nah inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW prasangka baik kepada Allah. Baik, pemberian Allah bukan urusan di dunia, ada pemberian nanti di akhirat. Bahkan ini ada disebutkan diriwayatkan ahli surga. Ahli surga itu nanti banyak menyesal bukan menyesal masuk surga. Di antara mereka adalah apa? Di saat melihat orang yang pernah sakit pangkatnya tinggi, dia berkata, Ya Allah, kenapa waktu di dunia engkau tidak beri aku sakit saja? Orang yang dikabul doanya di akhirat ternyata punya pahala besar. Dia berdoa, dia berkata, "Ya Allah, kenapa doaku dulu kau kabul waktu aku di dunia, tidak kau kabul di akhirat saja?" Yes. Karena doanya itu akan jadikan tim apa tab tabungan pahala. Sehingga di akhirat, "Ya Allah, aku dulu banyak doa, tapi kenapa doaku waktu itu selalu kau kabul di dunia? Coba kau jadikan tabungan di akhirat tentu lebih tinggi bangkatku ya Allah. Lah ini. Dia punya keyakinan. Jadi doa kita kalau tidak dikabul Allah di dunia, ah, dikabul Allah di dunia kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kalau tidak dikabul oleh Allah di dunia, ada pengabulan nanti di akhirat. Tidak akan sia-sia berdoa kita. Kemudian di dalam berdoa hendaknya kita bukan karena kita kebutuhan di saat butuh kepada Allah. Jadi doa itu adalah keyakinan kalau itu adalah ibadah. Doa adalah hakikat ibadah. Bahkan dikatakan mukul ibadati. Saripati daripada ibadah. Ibadah terpenting adalah ngadu kepada Allah. Ad-doa. Bahkan Imam Ibn Atta'ila Sekandari mengingatkan kalau ada orang berdoa di saat ada perlu ini paling bahayanya orang. Di saat nggak perlu nggak mau doa lupa pada Allah. Nah inilah dulu waktu yang bisa sempit setiap hari datang ke kiai minta doa doa doa karena mintanya kepada Allah di saat perlu mulai banyak duitnya saja sudah jarang ngaji problem dia. Karena dia berdoa kepada Allah karena apa? Karena butuh. Hendaknya kita doa kepada Allah karena ini adalah ibadah. Keyakinan kalau ini adalah ibadah. Yang memohon kepada Allah karena kebutuhannya, maka dikhawatirkan di saat sudah dipenuhi kebutuhannya tidak ngadep lagi kepada Allah Subhanahu wa taala berbahaya. Dan kalau kita memohon kepada Allah, ketahuilah, di saat kita berdoa kepada Allah, ternyata kita berdoa bukan memenuhi permintaan Allah, tersembunyi di dalam hati kita. Jadi kita berdoa itu untuk dipenuhi ah, kita memenuhi untuk memenuhi kebutuhan kita. Semestinya kita berdoa untuk memenuhi permintaan Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Sudahlah berdoa. Tapi tidak, kita berdoa untuk memenuhi kebutuhan kita. Mana penghambaan kita kepada Allah? Ini pangkat lagi. Jadi kita berdoa tugas, aku berdoa. Sehingga biarpun orang esok hari mau meninggal, itu tetap minta sehat itu juga dianjurkan. Panjang umur juga boleh. Yang gak punya anak pun ya Allah berikan kepadaku anak soleh. Yang kata dokter fonis kau tidak punya anak doa doamu akan dikabul Allah punya banyak anak nanti di akhirat begitu. Jadi berdoa itu jangan jangan jangan untuk memenuhi kebutuhanku. Ini adalah pangkat sebetulnya pangkat tinggi. Jadi selama ini kita memohon kepada Allah bukan untuk memenuhi permintaan Allah yang mengatakan udhuni berdoalah kepadaku tapi kita lebih banyak memohon kepada Allah karena kita ingin memenuhi kebutuhanku kebutuhan kita nah ini berdoalah dan setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada akhirat, pembalasan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat.